Di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Walaupun waktunya hanya singkat. Karena sesungguhnya Kedatangan saya ke sini hanya tiga sebentar dalam perjalanan menuju ke dan Purworejo. Namun mudah-mudahan waktu kita yang singkat ini bisa bermanfaat memperoleh kekuatan kita menambah ilmu yang bermanfaat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Maha Pertemuan kita malam hari ini kita beri judul Aku Cemburu. Dan kenapa kecemburuan ini Lalu apa saja yang menyebabkan cemburu ini menjadi lemah dan kuat serta dampak dampak. kali seseorang ketika mendengar kalimat cemburu atau malah tadi ketika mendengar kajian malam hari ini judulnya aku cemburu ia pertama kali terlintas ada kehidupan rumah tangga tapi saudaraku, pembahasan kita jauh lebih luas daripada itu sekalipun kita. Cemburu atau kecemburuan dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghiratu atau al-ghairatu yaitu cemburu perasaan emosi, keinginan seseorang untuk menguasai sesuatu dan tidak ingin ada orang lain untuk berserikat dengannya dalam sesuatu. Dan ini dia cara bahasa. al ghidro Sebuah dorongan yang menyebabkan kita tidak ingin sesuatu itu dilanggar, silakan atau sesuatu itu dimiliki oleh orang lain. Ini dan al-ghairah ini dalam bahasa Arab disebut al-ghairah. Sejatinya sesungguhnya adalah salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna namun rairah ya Allah sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan ketumpunan tidak berupa dengan rairahnya manusia ada beberapa hadis yang sahih menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala يقتضى إليه الحديث يعني روايتنا الإمام البخاري لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya umat Muhammadin Shallallahu Alaihi Ma ahadun Alyar أطيب من الله أن يرى عبده أو أمته تزني يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا ضحكتم كثيرا قضية النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمة محمد إذا أجلس قرآن كل من تجيبوه أغير lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melihat hamba yang laki-laki atau hamba yang perempuan berzina. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, Karena kita, niscaya kalian kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak berani. Di hadis yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah itu cemburu. Tidak ada yang cemburu lagi melihat seorang hamba laki-laki atau perempuan melakukan maksiat. Tidak ada yang cemburu itu daripada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini mengisbah menetapkan sifat ghairah cemburu bagi Allah Azza wa Jalla wajib kita yakini sesuai dengan keagungan kesempurnaan سبحانه وتعالى إذا حديث هو ترتيب الله سبحانه وتعالى إلى الذي روايتنا الإمام البخاري حديث أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صدق إن الله يرار إن الله يرار وغير وغيرة الله أن يأتي المؤمن nafsin ma Sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala itu ketika melihat seorang mukmin melakukan perbuatan yang diharamkan kepada Allah. Ini cemburunya Kalau ada cemburu bagaimana? Ada cemburu pasti marah, kesal, perhatian. Allah akan cemburu melihat hamba sehingga dia kembali kepada jalan yang lurus, bertaubat, mohon ampun, merendahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Jika hamba itu asal terus menerus melakukan maksiat, tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah, tidak bertobat, Allah akan marah. Maka seperti hadis yang pertama, hadis ini menetapkan sifat Zulairah bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, شاب الإسلام النبي إذا لم من مفكرين من تفكر أخذ أهل السنة والجماعة على المسألة فقال الله من الاتفاق تجيب الوحيد أنا في حديث يوم العجلية أن تفكر على المسألة صفة الوحيد حديث منافجك برواية كده على الإمام البخاري من صحابة المدير بن شعبة رضي الله عنه يقول تركا المدير بن شعبة تركة قال سعد بن عبادة رضي الله عنه سعد بن عباده رضي الله عنه مكان لو رايت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفع او غير مصفع kalau aku lihat istriku bersama seorang laki-laki yang lain aku akan pukul keduanya eh, aku akan pukul laki-laki itu dengan pedang Baik rusfah Kalau rusfah itu artinya Bagian yang kumpul yang kumpul Dengan mudah apa saat apa kata apa kata Rasulullah SAW Alaihi kata Rasulullah mengenai perkataan saat itu asal jauh dan mungkin saat apakah kalian merasa heran dengan sebuah saat ya apakah kalian kagum dengan sebuah saat kagum kalian kagum jadi dan orang-orang bangsa Arab dahulu memang mereka memiliki sifat kecemburuan yang kagum khususnya untuk menjaga kehormatan keluarga. Laki-laki yang tidak punya sifat cemburu terhadap keluarganya, anak istrinya, namanya dan Dayus. Dan Dayus adalah satu salah satu komunitas orang Arab dulu. Kalau istrinya mengendarai menunggangi seekor kuda turun istrinya disebeling yang terakhir kenapa dia tidak mau nanti ada laki-laki lain naik ke atas kuda itu dibuka tempat istri mungkin itu dia salah paham dan juga tadi istrinya naik kuda motor habis dibakar motornya enggak saya hanya ingin menceritakan begitulah semua orang itu saking cemburu dan kita membutuhkan tempat cemburu itu satu cemburu yang mau adil yang seimbang sesuai dengan batasan-batasan al dan Sunnah. Di zaman sekarang kita hidup di zaman manusia tidak mendapat. Padahal sifat cemburu inilah yang mendapat manis dan indahnya kehidupan. Sekarang orang ayah, seorang ibu tidak perlu keningnya, tidak merah wajahnya kesamaan, melihat anak gadisnya keluar tanpa jilbab tanpa hijab, mengubah kemana tidak sesak gara-gara dia melihat anak gadisnya dijemput pulang dan pergi di malam hari oleh laki-laki. Dia bukan orang pergi berdua orang Kita kan sekarang banyak suami malah suka dia kalau istrinya tak terseksi di hadapan laki-laki lain. Kalau ada laki-laki lain menangkap aku kepada istrinya yang suci, bangga dia. Rumah, orang yang tidak memiliki عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره Barang siapa yang melihat kemungkaran Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia merubah dengan tangannya. Baiklah tidak berani berbicara. Jika dia tidak sanggup merubah dengan tangannya, maka merubah dengan lisannya. berkali jika dia tidak sanggup Eropa dengan dia Eropa dengan kecil apa maksudnya ingkar di kemungkaran itu yang kecil benci dia dan dia jauhi kemungkaran tersebut Walau ada aku iman dan itu adalah kelemahan iman tidak ada lagi di bawah itu orang yang melihat kemungkaran kepada keluarga anak istri tidak ada kecemburuan, tidak ada marah Allah cemburu cemburu Allah ketika perbuatan mungkar dikerjakan Al-ghairah sifat apa yang berhubungan Dan al-ghairah bila merupakan sifat hamba-hamba Allah yang berhubungan Dan disukai berkata Bahkan al-ghairah itu bukti Adanya keimanan di dalam macam-macam kiau. kecemburuan yang terpuji dan kecemburuan yang tercela. Apa itu kecemburuan yang terpuji? Dari Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله Sesungguhnya di antara kecemburuan itu baik oleh ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Ini dalil hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Wahdul Salim. إن من الغيرة ما يحبهم ما يحب الله وإن من الغيرة ما يحب Allah. ada dunia di dicintai dan ada cemburu yang Apa itu nanti kita lebih teruskan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Al-ghaibatu ghaibatani. Ghaibatun hasanah jamilah يبلغ بها يصبح بها الرجل أعلى وغيرة تدخله النار تحمله على الخلق فيكون غير itu ada dua kecemburuan itu ada cemburu yang hasanatun jamilatun yang bagus lagi cantik dengan kita cemburu yang bagus ini seseorang bisa memperbaiki keluarganya ini adalah layer di tempat yang benar ada bukti ada hujah dan ada pula ketahan kecemburuan yang memasukkan seseorang ke dalam neraka dia menyebabkan dia berbagi kita makanya ada istilah cemburu kita bahkan membagi buta sikapnya sehingga kita dari karena semua yang tidak bertempatnya ini menyebabkan dia membunuh dan dia masuk masuk apa kata Syekhul Islam ini tadi Fal ghairatul mahbubatu ini dia ma wafaqat ghairatullah wa hadhihi al-ghairah هي أن تنتهك معاني الله وهي أن تؤتى الفاحشة الباني الباطلة والظاهرة الغيرة المحبوبة kecukuhan yang berbunyi itu adalah mawafat ghairat Allah yang sejalan dengan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika mahalullah tahar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dilanggar itu dia tadi dan ini kan ya termasuk juga amal ma'ruf mengajak orang kepada kebaikan juga termasuk dalam rangka itu makanya sebagian ulama juga ada yang membagi cemburu itu ada cemburu yang wajib cemburu itu ada cemburu yang wajib cemburu yang wajib itu ya wajib kita cemburu yaitu cemburu yang menjadi batas keimanan kita tidak boleh tidak wajib kita membenci maksiat minimal itu maka terbukti hadis Nabi tadi buatlah di saat asal iman itu dia lemah lemahnya iman dan kita hidup di zaman lemahnya iman lemahnya sembuh Beliau wahia antubdal Allah al tidak wa Dan juga cemburuan yang terpuji itu Kita cemburu terhadap Perbuatan-perbuatan keji yang tersembunyi maupun yang zahir dilakukan Ada lagi kecemburuan yang bersifat khusus yang merupakan sifat seorang hamba, yaitu kecemburuan dia kepada apa yang dia miliki. Contoh istri dan anak-anak Nah ini juga ada yang terpuji, ada yang yang tercela. Kepada kuat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nah, kecemburuan yang sifatnya lebih spesifik ini yang berkaitan dengan hamba, kecemburuan dia kepada keluarganya, istri kepada suami, suami kepada istri, ini juga terbagi cemburu yang terpuji dan cemburu yang yang tercela. Apa contohnya? Contohnya yaitu yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi yang ditulisnya atau riwayatnya tentang ibu kita Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah anha. عائشة شهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يسأل من ثنائه عليها واستغفار لها فذكرها يوما فحملتني الغير قالت عائشة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها tidak pernah jemput untuk menjemput dan menyanjung Khadijah Kalau dia menyusul dia pasti ditanjungnya. Lalu dia juga bersifat untuk Khadijah. Suatu hari Rasulullah menyebut dan menyanyi Khadijah, "Fahamalatni al-ghairah." Maka muncullah kecemburuan pada diriku berdorongku untuk mengucapkan sebuah kata-kata yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu Ketika dia mendengar Rasulullah memuji-muji Khadijah, kecemburuan itu muncul. Aisyah berkata, لتعوضك الله من كبير السن وهي الله الله سيجازيك عن المكروه الله سيجازيك عن الكفر الله سيجازيك عن الله سيجازيك عن والفوهني وتقول لنا يلغي جدا مقصود تدريجا يتبع خديجة كبيرة السن Maka dan membuat orang wanita itu melontarkan kata-kata atau bahkan melakukan perbuatan yang di luar akan sehat. Itu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dengan istri-istri Ada suatu kurun waktu itu. Makanya kalau istri ada cemburu yang siapa tempat itu kita yang kasih dengan cara yang baik. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Aisyah, bahwa itu rola baik." Aku tak khulbi, أذهب فقط لغلبي وخذ بنفسي اللهم إن أذهبت غر رسولك أني لم أعد أذكرها بسوء وكان رسول صلى الله عليه وسلم معه sehingga aku berkata pada diriku ya Allah jika engkau biarkan kemarahan dari diri Rasulullah SAW aku berjanji tidak akan kembali menyebut-nyebut hal yang buruk Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rasulullah Shallallahu kepada Aisyah, "Kaifa qulti? Apa yang kau ucapkan wahai Aisyah?" Wallahi bi kadaban والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس وأعوتني إذ رفض الناس ورزقت منها الواد وحرمتموه وحرمتموه مني Dia Khadijah itu beriman ketika manusia berusaha Dia melindungiku ketika manusia menolakku. Dan aku dia berani anak dari dia. Sementara kalian menghalangi tidak mendapatkan. di sini Rasulullah tegur, Rasulullah tegurkan kelebihan-kelebihan Aisyah. Jadi kalau itu anda cemburu tidak pada tempatnya, anda ingat dengan cara yang baik. Anda lagi Aisyah. Kalau dia mau anda, diikuti dari بيئة أنس بن مالك بدرس البخاري كيف سمعنا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما في نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بشقة فيها طعام صرف النبي صلى الله عليه وسلم بهما ترى عائشة pertama sebagai sahabat lalu salah seorang istrinya Rasulullah SAW bersatu salah seorang istrinya mengirimkan piring yang berisi makanan فضربت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد القاضي فسقط الصحفة فانطلقت كتنقضي ثم عائشة وقعدت وهي وعائشة رضي الله عنها وذكر فلم تبدل يكفي في زوجها فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فرق فرق فرق الصفحة يكون مشكل فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم Malahan dia seperti tadi Rasulullah malah bercanda kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia kumpulkan Gharat ummukum Ibu kalian sedang Lalu Rasulullah Ta'ala dia itu di rumah Aisyah dicari ya, setelah dapat yang baru baru dibolehkan Waktu itu kembali lagi cuma di sini di sini ada pelajaran dan menegur Aisyah di sini tidak karena kejadian ini di depan manusia di depan saat apa yang lain anda kalau orang makan pada tidak ada orang lain mana dia kan kalau ini ada perkataan yang sesuai dengan tempat Jadi itu betul sifat wanita Bahkan kadang sampai membuat wanita itu pada seperti seolah cemburu kita tadi. Kita di kita Aisyah memang kita kecemburuan itu kita Aisyah itu luar biasa. Karena dia yang paling muda ini. Biasa dari muda juga mencemburu. تلك أيضا الذهبي وهذا من أعجب شيء أن أغان رضي الله عنها من امرأة عجوز توفيت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة مريضة lihat kata Nabi mengenai hadis tentang keduluan Aisyah berarti. Jadi perkara yang menakjub yang menakjubkan dan mengherankan Aisyah radhiyallahu anha tumbuh kepada perempuan tua yang sudah lama wafat sebelum dia. kemudian kata beliau lagi بل وأحرم من هذا أن تعمل غير أن تؤمن أن تؤمن غيرة المرأة dan yang lebih lagi daripada ini kecemburuan bisa membuat wanita menjadi buta jadi cemburu buta itu dari di Indonesia saja dalam dulu sudah ada istilahnya cemburu itu membuat buta dapat Imam Zahabi sudah ada istilahnya Fatah umur ala ghairi haqiqatiha Saking cemburunya, dia melihat suatu perkara itu sudah terbalik. Tidak lagi seperti yang sebenarnya. Yang sakit jadi buruk, cemburunya misalnya. Orang perempuan coret terhadap itu. Bercemburu cemburu suaminya sendiri, dia itu pada cantik. Lebih cantik daripada dia. Kenapa saking cemburu buta, ya, udah jadi jelek. Nah, ada kisahnya ini. Dengarkan kisahnya. ini. مع أن عائشة رضي الله عنها قالت زي عائشة رضي الله عنها هي لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ummu Salamah. Kenapa penting? Lama zakaru lanam jamaliha ketika aku mendengar orang-orang menceritakan kecantikan jadi dia sedih Pertama selama itu dicintai oleh Rasulullah cantik sekali dia Pertama waktu hatta itu maka aku diam-diam coba untuk melihat mana Umi selama itu salah satu dan diam dia dia oh dicari nyata itu buruk terus akhirnya dia berjalan diam-diam sini kemudian dicintai Hatta itu hari hingga aku melihatnya bahwa itu hari sehingga aku melihatnya. Fara'aituha Fara'aituha wallahi qad ma hutibat li fil husni. Ternyata yang aku lihat itu berlipat-lipat kali kecantikannya lebih daripada sekedar yang aku lihat. Ternyata ketika lihat aslinya, hanya dengan dengar saja kita baca dia Rasulullah. Kita tidak sejarah sejauh dikali dari yang kita Allah. Pada satu dari dari Hafsah. Maka aku sebutkan, aku ceritakan itu kepada Hafsah. Hafsah ini kawan dia ini, anak pembaca kan kedua-duanya yang pernah ditarik kemudian dirujuk lagi oleh Rasulullah SAW. Hafsah juga. Dan mereka ini saudara-saudara berdua ini, Aisyah dengan dengan حط عليه رضي الله عنهما فقال التشريف ده جاي على سبب ان كان هي تخفيف من وجه التمام التعدي ابدا حطا لا والله ان هذه الا صغيره بلا بلا تخفيف هي فقيره بل تكون ما هي كما تقولين انتم يا ايتها لا تخفيف وانها لجميله تكون بقدرات نفسها رأيتها بعد بعد فكانت كما قالت كما قالت Setelah itu aku lihat lagi. Kenapa dilihat lagi? Dilihat lagi setelah masih ternyata memang benar dia katakan makhluk dia benar-benar sakit. Walakin kuntu walakin walakin kuntu lain akan tetapi ketika itu adalah aku cemburu. Jadi wahai saudari wanita muslimah, ini sifat yang dimiliki oleh wanita. Kalau saja istri-istri Nabi yang mulia Sampai seperti itu dia dulu bagaimana dengan wanita sekarang? Kalau dia curiga saja kepada hati suaminya. Susah-susah, susah, susah, susah. Apa ini suaminya, suaminya, suaminya, segala macam. Kalau tidak ada bukti, hal-hal yang seperti itu, malah berdampak buruk. Itu berbunyi sangka, tidak boleh. Kecuali memang ada bukti yang kuat dan kita khawatir suami terjerumus ke dalam dosa. Kalau tidak, tidak boleh itu sama dengan Kejaksus menjadi kesalahan Nah oleh para wanita muslimah, jika para wanita mukminah itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan bukan kalau berfirman ia ya, karena butuh waliya karena minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar dijaga dari kecemburuan kita dianugerahkan kecemburu ya, yang tengah yang sesuai dengan batasan-batasan agama kecuali itu Allah dengan kasih sayangnya dengan kelembutannya akan meringankan dari menguasai wajib muslim sehingga tidak melampaui batas yang wajar. Ummu Salamah bercerita, أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني وبيننا حجاب فخطبني Kata Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku dan berbicara kepadaku wabainana hijab dan di antara kami ada hijab. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu belum nikah lagi, Rasulullah datang untuk menghimpah minatnya, maka lagi, jadi beliau pun meminat. Kalau ada orang mengatakan tidak itu bid'ah, itu ya. Mana orang bid'ah, hijab berlebihan, begini. Ya, salah lagi. Dengan Usama, Usama dan Usama itu istrinya. Apa kata Usama? Rasulullah SAW datang kepada aku, lalu beliau berbicara kepada Wabainana hijab dan di antara kami ada hijab. Fakotolan lalu beliau minta. Fakultu mana itu tidak dia Aku berkata, wahai Rasul apa yang kau inginkan dari Maka Tuhan dari awal bertentang nafsi. Aku tidak mengatakan ini kepada wahai Rasulullah. Maksudnya ketika itu mengapa bertanya Rasulullah apa yang kau inginkan dari dari aku seorang aku wanita yang sangat bercemburu apa kata dia? Ini meratun. Pertama, pengantar taruh sini. Pertama, aku ini wanita yang kedua. Sudah berumur. Wah ini umur umaitan. Aku juga punya anak-anak yatim. Jadi Rasulullah meninggal setelah Abu Salamah wafat. Aku juga punya anak-anak yatim. Wa ana syadidatul ghairah. Dan aku di wanita yang sangat bercemburu. Apa yang kau inginkan dari Rasulullah? Aku tidak pantas untuk menjadi istri. Wa anta ya Rasulullah sedangkan engkau terjebak menikah istri istrimu banyak nanti aku cemburu gimana? Aku ni masih ada aku cemburu. Dia takut dari. Kalau dia istri Rasulullah dia tak cemburu pada istri dia yang lain. Hal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Wa amal ghairah Adapun cemburu itu wajib dihukum Allah. Allah akan bilang. orang yang cemburu yang tidak benar cemburu yang berlebihan karena di sana cemburu di sini pelajarannya apa berarti Allah yang bisa menghilangkan kecemburuan kita ini Allah lah yang bisa menghilangkan kita cemburu yang berlebihan karena cemburu itu dari hati dan hati manusia itu ada di tangan Allah Allah Subhanahu wa taala bina asmaul rahman di antara jari jemari ar-rahman dan Allah membolak-balikkan Makanya wajib kita para istri, para wanita dan juga orang laki juga mencemburu kadang-kadang. Wajib, tapi lebih banyak pada wanita. Wajib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kasih sayang dan Wa amma sin ada kubur. Engkau melanjutkan itu sudah rumur wa anak akbar Aku lebih tua daripada Wa amma aisamuka aisamuki adapun anak-anak yatimmu fa Allah wa ala rasulih itu tanggung jawab Allah dan Rasul. Lalu akhirnya diterima pidana tersebut oleh Ummu Salamah dan menikahlah Rasulullah dengan Baik, kita pindah ke pembahasan Jenis-jenis manusia dalam sifat cemburu kita lihat tujuan kita mengajikan agar kita bisa memperbaiki diri. Nanti coba lihat kita ini masuk manusia yang mana. Jadi ada empat macam manusia. Ada empat jenis manusia dalam kesubuhan atau dalam sifat kesubuhan. Ada awal yang pertama yaitu orang-orang yang tidak cemburu terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala sekali. Tidak ada sedikit pun sifat-sifat kecemburuannya itu hilang. Malah bukannya membenci maksiat, suka kepada maksiat. Nah, ini contoh orang-orang yang melakukan pergaulan bebas, mabuk-mabuk, berjudi, apa ada korupsi. Nah, mereka membenci orang yang beramal mungkar, orang yang berdakwah kepada Allah, orang yang mengajak kepada kebaikan, malah benci. Ini adalah sifat-sifat jahiliyah Orang-orang jahiliyah dahulu kalau berbuat keji, berbuat maksiat, kalau dia mengaku itu kan memang perintah Allah sudah Anjing matanya. Sudah hilang kecenderungan itu di dalam diri mereka Allah itu. Apa kata Allah? Wa idza fa'alu fahisha qalu wajadna 'alaiha aba'ana Allah amarna biha. Apabila mereka melakukan perbuatan keji di surah Al-A'raf ayat 28. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka katakan seperti inilah dahulu nenek moyang kami, bapak-bapak kami ini dah biasa. Orang memang seperti ini sekarang. Inilah dia zamannya. Dan memang katanya Allah memerintahkan kami. Qul kata Nabi Muhammad, Inna Allah ada yang punya Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad berbayar hilang keimanannya, hilang kebaikan pada dirinya, yang baik menjadi buruk, yang buruk dianggapnya dianggap Ini yang kedua. Semoga Allah menjauhkan kita dari diri yang kedua ini. Jadi dari sini yang pertama, semoga Allah menjauhkan kita dari diri yang pertama. Yang kedua, yaitu orang-orang yang cemburu terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan tidak cemburu. ini cemburu terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cemburu terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anehnya dia, dia cemburu terhadap apa-apa yang diharapkan oleh Allah, cemburu juga terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Maksud cemburu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah itu dia tidak suka Allah. Yang haram dia benci. Tetapi terkadang terhadap pula satu perintah Allah dia tidak tuh tidak suka. Ada dia sholat sholat, dia tidak berbuat maksiat. Coba yang haram, Omar haram itu haram. Tapi juga juga masalah atau ada salah satu perintah Allah misalnya oh itu itu dijadikannya sebagai salah satu jalan untuk menghalangi orang kepada agama Allah. Nah di sini ada sifat yang dia dia terus keombak ambil di antara yang hak dan yang bar yang Nah ini juga tidak tidak dibenarkan. Jenis yang Kemudian yang berikutnya yaitu orang-orang yang cemburu terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah tapi tidak cemburu terhadap apa yang diharamkan oleh Allah maksudnya demikian jalankan ibadah anaknya tidak sholat disuruh juga sholat sholat kamu ini tidak sholat ini semuanya dia perintahkan juga tapi giliran berbuat maksiat dia tidak bekerja nah ada lagi masih ada sifat istimewa tapi terbagi. Kalau yang pertama tadi sama sekali tidak memiliki sifat istimewa. Ada orang seperti itu juga. Kalau tadi dia benci terhadap kecemburuan yang tiga tadi, dia cemburu terhadap yang haram, tapi terhadap perkara yang baik, dia baik. Terkadang dia malah benci kepada orang yang buat berbuat baik. Yang ketiga ini seperti kebalikannya, dia mencintai yang diperintahkan oleh Allah, dia menjalankannya, seperti dia maksiat melalui maka terkadang terkesan dibiarkannya maksiat anak-anaknya dalamnya yaitu biasa di pikiran anak kita remaja atau seperti itu kami dulu juga mudah-mudahan juga itu saja alhamdulillah nah, ada orang seperti itu juga yang terbaik adalah jenis yang keempat yaitu orang-orang yang cemburu terhadap apa yang dibenci oleh Allah dan mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Cemburu dia terhadap perkara-perkara yang haram, tetapi dia cinta terhadap apa yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah ahlul iman. Mereka adalah ahlul hak. Kalau mereka memiliki berbuat dosa, muncul kebencian terhadap dosa itu yang membuat dia lari dari dosa itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang terbaik. دليل دراسة المبادرين وابن تيمية لارتباط الاستطاعة مصدر الاشتشاء لا الاحاد الاستشاء والاشاء قد في كيف لا نقل الله وصلى على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين